Sehubungan dengan COVID-19 yang mewajibkan kita memakai masker saat aktivitas di luar rumah. Apa hukumnya jika kita sholat pakai masker? Sholat pakai masker hukumnya sah. Tapi wajah tertutup Pak Ustaz, tak ada dalil mengatakan wajah tertutup sholat jadi batal. Apalagi karena pakai masker ini bukan gaya-gaya, pakai masker ini karena daru darurat. Ad-darurat tubihul mahzuran. Darurat emergensi membolehkan sesuatu yang tak boleh. Andai tak boleh menutup wajah ini tetap boleh karena darurat. Hidung tak menempel Pak Ustaz. Hidung menempel ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menempelkan hidung ke lantai Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib Tapi sun, sunat Seelok-elok, seabdol-abdolnya Kening menempel, hidung menempel Orang-orang Arab itu saya tengok Tak terlalu susah dia menempelkan hidung Sedikit saja, kita mah payah kali Jalan tengok orang-orang Arab semuanya Sedikit saja kena Kita terpaksa ditekuk baru kena Menempelkan hidung ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sun, sunat. Maka kalau meninggalkan sunat pun hanya makruh. Meninggalkan yang wajib haram, meninggalkan yang sunat makruh. Tapi karena darurat, ini dalam keadaan darurat. Yang darurat membolehkan, yang terlarang sekalipun boleh. Makan babi boleh apa tak boleh? Tak boleh. Kalau darurat boleh. Kenapa kau makan? Darurat. Pilihannya cuma dua, mati atau, atau makan babi. Boleh kita pilih mati? Tak boleh, makanlah babi itu. Sementara datang, e, sementara dapat pisang. Tapi lo datang pisang kan kau makan lagi. Kenapa kau makan ini? Darurat. Tapi ada pisang, enak pula kurasa. Maka boleh.